Definisi hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis selain hadis mutawatir. Berbagai jenis hadis ahad berdasarkan jalur periwayatannya. Berdasarkan jalur periwayatannya, hadis ahad terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim tidaklah mengganggu kaum muslimin dengan lisan dan tangannya. Yang kedua, hadis aziz adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh dua orang perawi. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anak, orang tua, dan seluruh manusia. Yang ketiga, hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Contohnya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam innamal a'malu niyat wa innama likullim ri'im manawa Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Hadis ini tergolong hadis khorib karena hanya sahabat Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hanya Al-Qamah bin Abi Waqqas yang meriwayatkannya dari Omar. Dan dari Al-Qamah hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Mereka ini semuanya dari kalangan tabi'in. Kemudian banyak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari Yahya bin Said al-Ansari.